Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita kali ini dan juga pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, malam ini kita akan bahas tiga surat yaitu yang dikenal oleh eh, orang-orang kita dengan tiga kul yaitu Kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq dan juga kul a'udzu birabbin nas. Adapun surat yang pertama yaitu surat kul huwallahu ahad adalah surat Makkiyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan sebagaimana telah lalu tatkala kita menjelaskan tafsir dari surat Qul ya ayyuhal kafirun kita jelaskan bahwasanya surat Qul ya ayyuhal kafirun disebut pula dengan surat Al-Ikhlas. Jadi ada dua surat dalam Al-Quran yang dikenal dengan surat Al-Ikhlas. Yang pertama surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan yang kedua surat Qul huwallahu ahad. Dua-duanya dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Karena dua surat tersebut menunjukkan bara'atun minasyirk, menunjukkan uh, berlepas diri, sikap berlepas diri, penentangan terhadap kesyirikan. Adapun surat Qul ya kafirun sebagaimana telah lalu, ya, bahwasanya dia menunjukkan melepa, eh, bentuk perlepasan diri dari kesyirikan dalam bentuk amali, dalam bentuk perbuatan. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, terang-terangan, tegaslah engkau wahai Muhammad kepada mereka dengan berkata, "Qul ya ya kafirun." Wahai orang-orang yang kafir, tanpa basa-basi. Allah menegaskan Nabi untuk berlepas diri dari kekufurannya orang-orang kafir dari kesyirikannya orang-orang musyrikin dengan mengatakan ya ayuhal kafirun wahai orang-orang kafir. Adapun surat Ikhlas yang kedua, Al-Ikhlas yang kedua adalah surat kulhu huwallahu ahad yang dinamakan juga surat Al-Ikhlas karena dalam surat ini e, ada kandungan-kandungan makna tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa dan Allah sama sekali ya e, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dari segala bentuk tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti menyatakan Allah punya anak ya dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Dan surat Qul huwallahu ahad ya adalah surat yang sangat sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan untuk sering dibaca. Oleh karenanya tatkala kita menjelaskan menjelaskan surat Qul ya ayyuhal kafirun kita jelaskan bahwasanya surat Al-Kafirun dibaca dalam banyak tempat. Ya, dan seluruh tempat di, di mana dibaca surat Al-Kafirun juga dibaca surat Qul huwallahu ahad. Seperti kita katakan tatkala uh, dua rakaat sebelum subuh dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua dibaca Qul huwallahu ahad. Kemudian juga tatkala dua rakaat setelah maghrib rakaat pertama dibaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua dibaca qul huwallahu ahad demikian juga eh, tatkala dua rakaat eh, atau apa namanya tatkala salat witir Rakaat pertama kita membaca Subbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat ketiga kita membaca Qul huwallahu ahad, ya. Demikian juga kita baca dua surat ini tatkala selesai dari tawaf. Melaksanakan dua rakaat setelah tawaf. Rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kita membaca Qul huwallahu ahad. Demikian juga kita katakan bahwasanya tatkala seorang hendak tidur membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ternyata tatkala seorang hendak tidur juga dianjurkan untuk membaca qul huwallahu ahad, bil a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Dan masih banyak ya keutamaan-keutamaan qul ya ayyuhal qul huwallahu ahad melebihi daripada qul ya ayyuhal kafirun. Di antaranya qul huwallahu ahad dibaca setiap selesai salat. Kita membaca tiga surat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah kita zikir selesai salat kita membaca tiga surat ini. Kemudian juga e, dibaca tatkala zikir pagi petang. Di waktu pagi dan waktu petang kita membaca tiga surat ini. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ya. Demikian juga tiga surat ini sering dibaca tatkala seorang sedang bertawud atau sedang meruqyah membaca tiga surat ini. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Hal ini menunjukkan bahwasanya surat Qul Huwallahu Ahad surat yang spesial. Oleh karenanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha ta'dilu ta thulutsal Qur'an. Bahwasanya surat Qulullah ahad ini nilainya seperti sepertiga dari Al-Qur'an. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, alaihi wasallam, jazu ahadukum an yaqra'a Al Qur'an fi kulli laylah. Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Maka para sahabat mengatakan, Ayuna yutiku dhalik ya Rasulullah?" Siapa di antara kami yang mampu membaca sepertiga sepertiga surat setiap malam. Berat sepertiga surat. Berarti sepertiga surat, sepertiga Quran berarti 10 juz tiap malam. Ini berat. Maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan bacalah surat Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasanya surat ini nilainya seperti sepertiga dari Al-Qur'an. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Seperti tatkala ada seorang sahabat melihat sahabat yang lain mengulang-ulang bacaan Qul huwallahu ahad. Maka dia memberitahu hal ini kepada Nabi SAW alaihi wasallam seakan-akan dia merasa hal itu perkara yang sepele, perkara yang ringan, ka'annahu taqalluha. Seakan-akan dia merasa itu perkara yang ringan. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna la ta'dilu al Qur'an. Bahwasanya surat Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Kemudian juga tapi maksud para ulama menjelaskan ini masuk dengan surat Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Qur'an. Bukan berarti kalau ada orang baca Qul huwallahu ahad tiga kali berarti sudah baca satu Al-Qur'an. Bukan begitu, begitu maksudnya. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidh Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya dan juga para ulama yang lain. Kenapa surat Qul huwallahu ahad dikatakan sepertiga Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an kandungan dalam Al-Qur'an ada tiga perkara. Yang pertama adalah masalah ahkam, masalah hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an. Perkara yang kedua yang dikandung oleh Al-Qur'an adalah wa'at wal wa'id, yaitu janji Allah dan ancaman Allah, surga dan neraka. Dan perkara yang ketiga adalah masalah asma wa sifat masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi. Oleh karenanya barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad, kandungan surat Qul Huwallahu Ahad seluruhnya isinya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dia sudah membaca sepertiga bagian daripada Al-Qur'an. Para ulama yang lain menyatakan Al-Qur'an terdiri atas tiga, yaitu masalah ahkam yang pertama ya masalah hukum-hukum, kemudian sepertiga yang kedua mengenai uh, masalah kosas yaitu kisah-kisah dan yang ketiga masalah akidah. Dan al eh, surat surat ahad seluruh seluruhnya isinya tentang akidah. Dari sini barang siapa yang baca surat kulhuallahu ahad maka seakan-akan dia sudah membaca seperti Al-Qur'an. Nabi SAW tidak pernah mengatakan barang siapa yang baca kulhuallahu ahad tiga kali berarti dia baca Al-Qur'an penuh. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan tatkala ada seorang sahabat yang menceritakan kepada Nabi tentang sahabat yang lain yang mengulang-ulang surat Qul Huwallahu Ahad, maka Nabi hanya mengatakan surat Qul Huwallahu Ahad seperti sepertiga Al-Qur'an. Yang ini menunjukkan bahwasanya dinilai dari sisi kandungan dari surat Qul Huwallahu Ahad karena dia mengandung makna akidah atau mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan tentang kandungan dari surat ini. Dalam hadis yang lain juga dalam Sahih Al Bukhari, suatu saat Rasulullah SAW mengirim seorang mengirim syariah yaitu e, pasukan perang yang dipimpin oleh seorang sahabat. Kemudian e, tatkala berangkat pasukan tersebut, pimpinan mereka setiap kali sholat menjadi imam mereka selalu dia membaca surat dan setiap dia selesai membaca surat dia akhiri dengan baca kul ahad. Demikian. Setiap dia membaca rakaat pertama dia baca surat apa, kemudian ditutupi dengan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia ruku Allahu akbar, dia ruku. Rakaat kedua pun demikian, dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat, selesai dia baca surat, dia baca lagi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, baru kemudian dia ruku. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat merasa heran, merasa aneh dengan sikap sahabat ini. Maka ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi menyuruh mereka untuk bertanya kepada sahabat ini, kenapa dia senantiasa mengakhiri rakaatnya dengan baca Kul Huwallahu Ahad? Maka dia mengatakan surat Kul Huwallahu Ahad sifatul Rahman. Dia suka dengan surat ini. Kenapa? Karena berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akhbiruhu fa inna Allah yuhibbuh. Kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah cinta juga kepada dia. Sebagaimana dia cinta surat Qul Huwallahu Ahad karena dalam surat tersebut mengandung sifat-sifat Allah, maka Allah juga mencintainya. Dalam riwayat yang lain yang juga termaktub dalam Sahih Al-Bukhari akan tapi diriwayatkan ta'liqan majzuman, ya. Disebutkan ada seorang sahabat dari kaum Ansar yang memimpin para sahabat di Masjid Kuba jadi imam. Namun orang ini kebalikannya, setiap dia sholat, setiap rakaat, dia buka dulu dengan surat Qul Huwallahu Ahad, baru kemudian dia baca surat yang lain. Rakaat berikutnya pun demikian. Yang pertama dia baca kulhu Allah wa'ad, kemudian dia baca surat yang lain. Dan demikianlah kebiasaan orang ini. Maka para makmum, para sahabat heran bertanya kepada dia, "Wahai imam kami, kenapa Anda demikian? Setiap membaca surat selalu dibuka dengan kulhu Allah wa'ad, baru kemudian baca surat yang lain." Apakah kulhu Allah wa'ad ini tidak cukup? Kalau dia sudah cukup sebagai bacaan setelah Al-Fatihah, ya sudah, kulhu Allah wa'ad saja. Kalau enggak ya baca surat yang lain saja. Itu dua pilihan, kau baca surat Qul Huwallahu Ahad saja atau baca surat yang lain tetapi kau gabungkan Qul Huwallahu Ahad dengan surat yang lain. Ini aneh. Maka dia mengatakan begini kalian mau saya imam jadi imam seperti ini atau enggak saya jadi imam, cari imam yang lain. Namun mereka tidak mau jadi cari imam yang lain karena orang ini yang paling afdal di antara mereka dalam bacaan Al-Qur'an. Akhirnya mereka melaporkan, melaporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana uh, orang ini atau sahabat ini senantiasa membuka bacaannya dengan kul huwallahu ahad baru kemudian baca surat yang lain. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia dan dia mengatakan fa ini uhibbuha. Saya mencintai surat kul huwallahu ahad. Maka kata Nabi SAW, hubbuka iyyaha ada khalaqal ada khalaqal jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini memasukkan engkau ke dalam surga. Ya, masukkan engkau ke dalam surga. Ini dalil akan keutamaan surat kul huwallahu ahad. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Meskipun sanatnya diperselisihkan akan tapi sebagian ulama menyatakan hadis ini hujjah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang baca surat Qul huwallahu ahad 10 kali banallahu lahu qasran fil jannah maka Allah akan membangunkan bagi dia istana di surga ya barang saya baca Qul huwallahu ahad 10 kali Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga kita telah jelaskan bagaimana keutamaan surat Qul huwallahu ahad terlalu banyak keutamaannya barang siapa yang mencintainya bisa menyebabkan dia masuk dalam dalam surga Hal ini tidak lain menunjukkan akan keagungan surat Qul huwallahu ahad. Dan ternyata benar, surat ini ya dikatakan surat Al-Ikhlas, surat keikhlasan karena memang murni ya diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan yang lainnya menyebutkan sebab turunnya surat ini yaitu orang-orang musyrikin datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." sebutkan nisbah atau bagaimana siflana rabbak, bagaimana sifat Tuhan engkau wahai Muhammad. Jelaskan kepada kami. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan mulai eh, menafsirkan atau menyebutkan tafsiran para ulama tentang surat ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Ahad yang Maha Esa. Ini adalah dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah Maha Esa. Allah adalah Ahad, Maha Esa dalam segala hal. Oleh karenanya para ulama menyatakan Allah Maha Esa fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam rububiyah Allah, Allah Maha Esa dalam uluhiyah Allah dan Allah Maha Esa dalam asma dan sifatnya. Apa maksudnya Allah Maha Esa dalam rububiyah Allah? Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam penciptaan alam semesta ini. Allah Maha Esa dalam pemilikan alam semesta ini dan Allah Maha Esa dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada yang menciptakan bersama Allah ya, menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang menyertai Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka tidak ada yang berhak memiliki alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bersama Allah ikut serta nimbrung dalam memiliki alam semesta ini. Kemudian yang ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki dan dialah yang mengatur segala alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah ikut mengatur alam semesta ini. Barang siapa yang meyakini ada zat lain ikut menciptakan atau ada zat lain ikut memiliki atau ada zat lain ikut mengatur maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah oleh kerana Allah Subhanahu wa taala ya eh, menyatakan walladzina tad'una min dunillah ya ma yamlikuna min khitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala dan sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min khitmir. Mereka tidak memiliki apa yang ada dalam alam semesta ini bahkan meskipun kitmir. Kitmir adalah ya ari-ari yang terdapat di e, biji korma. Kalau seorang makan korma, kemudian dia lihat bijinya dalam biji korma tersebut atau di luar biji korma tersebut ada lapisan bening berwarna putih, ya Selaputnya itu yang disebut dengan kitmir. Kata Allah, tidak ada yang memiliki kitmir. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan seluruhnya. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu." Innal ladzina tad'u min tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai manusia, dengarkanlah telah dibuat perumpamaan kepada kalian. Sungguhnya, sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah tidak bakalan bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat. Mustahil. Di seluruh, seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat ataupun dewa ataupun nabi, apa Nabi Isa yang disembah oleh orang Nasrani ataupun para jin, seandainya mereka seluruhnya berkumpul untuk menciptakan hewan yang sangat hina, seekor lalat, mereka tidak bakalan mampu menciptakan seekor lalat. Oleh kerana Allah pencipta alam semesta ini dan Allah yang menguasai alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala eh, dalam hadis qudsi juga mengatakan fal yakhluqu habbatan. Hendaknya mereka menciptakan sebuah biji. Tidak ada yang bisa menciptakan sebuah biji sebagaimana biji yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang atau makhluk yang bisa menciptakan biji kalau ditanam di tanah kemudian tumbuh? Enggak ada. Meskipun mereka menggunakan ya bahan kimia apapun untuk menciptakan sebuah biji yang ditanam bisa tumbuh enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang membuat telur biji lebih hebat lagi mereka buat telur. Telur telur apa namanya tiruan. Tetapi telur ini tidak bisa menetas, hanya bisa digoreng aja. Tidak bisa menetas. Digoreng bisa, menetas di, menetas tidak bisa. Mau dieram oleh ayam berapa, berapa ekor pun tidak bisa karena ruh yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bahwasanya tatkala yang menciptakan hanyalah Allah, maka semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Maha Esa dalam pengaturan. Tidak ada yang menyertai Allah dalam pengaturan alam semesta ini. Barang siapa yang meyakini ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala, diberi hak otonomi oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta ini, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Para malaikat yang Allah beri tugas untuk mengatur sebagian alam, ada malaikat pengatur hujan, ada malaikat pengatur awan, ada malaikat pengatur gunung, mereka sama sekali tidak punya hak ya otoritas otoriter untuk mengatur gunung-gunung tersebut tidak ada mereka hanya nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala mereka tidak punya hak otonomi dalam mengatur awan hujan gunung dan yang lainnya tetapi mereka menanti perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana lagi dengan selain para malaikat oleh karenanya merupakan kesyirikan orang-orang yang meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul mengatur pantai selatan sehingga mereka pun eh, menyembelih kerbau untuk diserahkan kepada Nyi Roro Kidul. Kalau tidak diserahkan disembahkan kepada Nyi Roro Kidul, maka Nyi Roro Kidul akan ngamuk dan akan banyak mengambil korban. Demikian juga yang meyakini bahwasanya Gunung Merapi misalnya ada dewa yang mengatur gunung tersebut. Ya, kalau dia tidak menyatakan gunung akan meletus maka tidak akan meletus. Ini juga merupakan kesyirikan. Seakan-akan ada zat lain yang ikut mengatur dalam alam semesta ini meskipun hanya secuil dari alam semesta. Yang benar tidak ada. Seluruh alam semesta ini semata-mata hanya di atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Demikian juga Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada jin, kepada malaikat, kepada wali, kepada sunan, ya, kepada dewa, maka ini dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Demikian juga Allah Maha Esa. Dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tidak ada sesuatu pun yang sifatnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan hal ini membutuhkan waktu yang panjang. Ya, kita tidak sedang bahas tentang asma wa sifat karena waktu yang uh, sedikit yang kita miliki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Makna Samad yaitu segala sesuatu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh kepada siapapun semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk butuh kepada penciptanya ya jadi seluruh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan secara otomatis seluruh ciptaan Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala maka dikatakanlah Allahu Samad yang artinya ya Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam yalid wa lam yulad." Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasanya Allah punya anak. Allah mengatakan lam yalid walam yulat. yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ya, kalau Allah melahirkan berarti timbul kesyirikan, akan timbul tuhan kedua. Ya, karena yang dilahirkan akan mirip dengan yang melahirkan secara logika. Kalau Allah melahirkan punya anak seperti Nabi Isa, berarti anak Allah akan mirip dengan bapaknya dan Allah tidak demikian. Badi'us samawati wal ardi anna yakuna anna yakuna lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah ya pencipta langit dan bumi. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya anak dan dia tidak punya istri wa khalaqa kulla syai' dan Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang disangka anaknya Allah ciptaan Allah, yang disangka istrinya Allah ciptaan Allah, yang disangka putrinya Allah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'. Walam yulad dan Allah juga tidak dilahirkan. Kalau Allah dilahirkan suatu yang dilahirkan, maka akan menuju pada kematian. Dan seluruh yang dilahirkan pasti akan menuju kematian. Oleh karenanya Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan dan Allah sangat terganggu apa sama eh, diganggu oleh orang-orang Nasrani yang menyatakan Allah punya anak. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ahadun asbaru." Ya. Ala adzan sami'ahu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar untuk mendengarkan gangguan sebagaimana sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Mereka menyatakan Allah punya anak padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada mereka, bukan yang dianggap anak tersebut. Sebagaimana orang-orang Nasrani yang menyatakan Isa adalah anak Allah, bukan Isa yang beri rizki kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala yang beri rizki kepada mereka. Wa yu'afihim dan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari ya bencana dan dari malapetaka, kemudian mereka menyatakan Allah punya anak. Ini merupakan gangguan yang sangat besar kepada Allah Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada yang lebih sabar daripada Allah dengan gangguannya uh, yang dilakukan oleh orang Nasrani. Oleh karenanya dalam hadis yang lain dalam riwayat Al Imam Abu Khari, Rasulullah SAW menyebutkan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu Anak Adam mendustakan aku dan dia tidak berhak untuk mendustakan aku. Dan dia mencaci makiku dan dia tidak berhak untuk mencaci makiku amma takdzibuhu iyaya adapun yang mendustakan aku faqauluhu sebagaimana perkataan anak Adam bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan dia ini kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bagi Allah semuanya mudah membangkitkan menciptakan semuanya mudah wa amma syatmuhu iyaya adapun caci maki anak Adam kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala faqauluhu perkataan dia ittakhadallahu waladan Allah telah mengambil anak. Allah punya anak. Ini adalah caci maki kaum Nasrani kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sungguh menakjubkan orang-orang yang kemudian mengatakan selamat hari Natal. Padahal hari Natal adalah hari caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatakan demikian Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Sahih Al-Bukhari. Allah mengatakan syataman ibnu Adam, anak Adam mencaci maki aku. Bagaimana caci makinya? Tadi kata Allah, Wa amma syatmuhu iyaya adapun caci makinya kepadaku faqauluhu ittakhadallahu waladan. Perkataan dia bahwasanya Allah punya anak. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan, ijma ulama tidak boleh seluruh mazhab, empat mazhab, terutama mazhab Syafi'i melarang bahwasanya seorang mengucapkan yuhanni mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan orang-orang kafir. Dan di antara perayaan-perayaan yang paling parah adalah perayaan Natalan. Perayaan Natalan tatkala mengatakan Allah punya anak. Kalau seorang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada dewa, menyembah kepada yang lain, ini masih mending yang jadi paling parah menyatakan Allah punya anak. Berarti menyatakan Allah kurang. Allah memiliki kekurangan sehingga punya apa? Sehingga punya anak. Oleh karenanya Allah menyatakan ini caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim bisa ridha kemudian mengatakan selamat hari Natal? kepada orang-orang Nasrani yang mereka sedang merayakan caci makian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hari Natal? Hari Natal adalah hari merayakan lahirnya Isa sebagai anak Allah. Bukan lahirnya Nabi Isa sebagai itu sebagai nabi. Perhatikan di sini. Orang-orang Nasrani tatkala sedang merayakan hari Natal, apa sih keyakinan mereka? Apakah mereka merayakan hari Natal bahwasanya hari kelahiran Isa sebagai manusia biasa sebagai nabi? Jawabannya tidak. Sepakat seluruh orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya hari Natal adalah hari kelahiran Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan. Lantas datang seorang muslim yang bodoh kemudian mengatakan selamat hari Natal, selamat mencaci maki Allah. Tidak mungkin berkumpul pada seorang muslim yang demikian ini. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah berangkat dari kebodohan, tidak mengerti bahwasanya mengatakan Allah punya anak perkara besar. Sampai Allah murka dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat buruk, perkara yang sangat murka, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Takadus samawat, hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung berhancuran. Kenapa? Anda auli rahmani walada. Tatkala mereka, mengatakan Allah punya anak. Gunung-gunung hampir hancur, bumi hampir hancur, langit hampir terbelah. Kenapa? Karena mereka telah mengucapkan perkataan yang sangat buruk, mereka mencaci maki Allah tatkala menyatakan Allah punya anak. Allah mengatakan wa ma yang bagi rahmani ayat takhidha walada. Tidak pantas bagi Ar-Rahman untuk punya anak. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Seluruh yang ada di langit dan di, bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaan Allah. Bagaimana kemudian ada yang mengatakan Isa anaknya Allah? Ini bentuk caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi seorang muslim kemudian mengucapkan selamat datang dalam segala bentuk apakah dengan telepon, apakah dengan datang secara langsung, apalagi menghadiri acara mereka, atau dengan menulis SMS, atau menulis surat, semuanya diharamkan. Dan ini ijma para ulama, kesepakatan para ulama, apalagi pernyataan ulama syafi'iyah, tegas dalam hal ini. Mereka menyatakan barang siapa yang mengatakan, selamat kepada perayaan hari orang-orang kafir, maka wajib untuk ditazir, dihukum. Wajib untuk ditazir, dihukum. Sementara kita kebanyakan mengaku bermadhab syafi'iyah, kita lupa, apakah kita lupa dengan perkataan para ulama syafi'iyah? Dengan ijma para ulama, datang orang-orang sekarang, ulama-ulama zaman sekarang, entah ulama atau bukan, entah belajar di mana, kemudian mengatakan, tidak apa-apa mengatakan selamat hari Natal. Tidak jadi masalah. Kita mengatakan toleransi ada dalam Islam. Biarkan mereka melaksanakan acara Natal. Namun bukan berarti toleransi kita ikut-ikutan. Toleransi tidak mengharuskan kita ikut-ikutan, tidak harus. Silakan Anda melaksanakan hari Natal Anda. Silakan Anda beribadah di gereja. Namun bukan berarti kita ikut-ikutan masuk dalam gereja, ikut memberi ceramah di gereja, ikut merayakan hari caci maki Allah Subhanahu wa taala. Kemana akidah kita? Allah mengatakan, "Lam yalid wa lam Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Lantas kita menyatakan selamat Allah melahirkan. Walam yakul kufuan ahad. Dan tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir ini, "Walam yakul lahu kufuwan ahad" dan tidak suatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan akan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa saja yang terbetik dalam benak kita bahwasanya Allah begini, Allah begini, maka semuanya pasti tidak benar. Karena Allah lebih agung daripada itu semua. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Perhatikan ayat ini dalam surat Asy-Syura. "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. "Wa huwa samiul basir." Dan dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Allah mengatakan di awal surat, di awal ayat, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, "Wa huwa samiul basir." Dan dia Maha melihat, maha lagi Maha mendengar. Agar seorang mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, akan tetapi penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidak sama dengan apapun. Manusia melihat, hewan melihat, ya. Manusia mendengar, hewan mendengar, Allah juga melihat dan Allah juga mendengar, tetapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan siapapun. Oleh karenanya uh, penglihatan Allah tanpa batas dan pendengaran Allah tanpa batas. Dan ini sering saya sampaikan. Bagaimana pendengaran kita sangat terbatas. Perkara-perkara yang jauh tidak bisa kita dengar. Kalau ada orang berbicara, tiga orang berbicara dengan kita, dengan bahasa yang sama, tapi topiknya berbeda-beda, kita tidak mungkin istiab, kita tidak mungkin menguasai pembicaraan tiga orang tersebut. Pasti kita mengatakan yang satu diam dulu. Yang dua diam dulu, yang biarkan satu berbicara. Kalau tiga-tiganya ngomong, susah kita mau nangkap yang mana. Meskipun saya lihat di Masjid Nabawi ada yang orang yang hebat, ada orang tiga orang nyetor Al-Quran, dia dengar semuanya. <laughs> Ini langka tapi tidak semuanya orang bisa demikian. Ya. Tiga orang, tiga-tiganya menyetor Al-Quran dan dia dengar tiga-tiganya. Ini langka. Tetapi kalau kita bicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka jauh dari hal ini. Allah Subhanahu Wa Taala bayangkan tatkala orang-orang Islam melaksanakan ibadah haji berkumpul sekitar 4 juta jemaah haji. Ya. Baik yang resmi maupun yang melanggar. <laughs> Banyak sekali orang melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka berkumpul di padang Arafah, berkumpul di padang Arafah dari berbagai macam bahasa, mungkin ribuan bahasa. Dengan berbagai macam permintaan, dengan berbagai macam keluh kesah dalam waktu yang sama semua mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bahasa, berbagai macam uh, permintaan, berbagai macam model suara, ya. Akan tapi Allah mendengar seluruhnya dalam satu waktu. Allah mendengar seluruhnya dalam satu satu waktu. Oleh karenanya, meskipun kita menyatakan Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Karenanya Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, demikian kira-kira tafsir singkat dari surat Al-Ikhlas dan selanjutnya kita masuk pada surat berikutnya surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq yaitu firman Allah kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian kita akhiri dengan surat kul a'udzu birabbin nas surat An-Nas ya. ya. Surat kul a'udzu birabbil falaq dan surat kul a'udzu birabbin nas ya. Disebutkan bahwasanya sebab turun surat ini surat kul a'udzu birabbil falaq tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Al-A'sam. Lubaid bin Al-A'sam menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini hadis yang sahih. Disebutkan bahwasanya ada seorang Yahudi yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian akhirnya dia dia menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengambil beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diberikan kepada Lubaid bin Al-Asam al-Yahudi setelah diambil rambut tersebut maka Lubaid bin Al-Asam membuat sihir membuat buhul-buhul. Membuat buhul-buhul. Kemudian buhul tersebut diletakkan dalam sebuah sumur. Dalam sebuah sumur kemudian di bawah batu di sumur tersebut artinya sulit untuk dicari. Bagaimana mau buhulnya disimpan apa dalam dalam sumur, dalam sumur. Akhirnya Nabi SAW setelah itu tersihir beberapa lama. Sampai dibayangkan seakan-akan dia melakukan sesuatu ternyata dia tidak melakukan sesuatu. Bahkan dibayangkan dia mendatangi istri-istri beliau, ternyata dia tidak mendatangi istri-istri beliau. Kemudian datanglah akhirnya datanglah malaikat dua malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sedang tertidur, yang satu di kepala Nabi, yang satu di kaki Nabi sallallahu wasallam, kemudian mereka berbincang-bincang ada apa dengan orang ini, maka yang satu mengatakan matbub, dia sedang disihir. Siapa yang menyihirnya? Lubaid bin Al-Asam. Maka kemudian dibacakan surat Kul a'udzu birabbil falaq ya yang merupakan ruqyah yang akhirnya melepaskan sihir Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh sebagian sahabat untuk mencari buhul-buhul tersebut. Maka mereka pun pergi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat tadi bahwasanya Lubaid bin Al-Asam menyihir Nabi dengan rambutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diletakkan di sumur. Akhirnya berangkatlah sebagian sahabat mengambil eh, buhul-buhul tadi kemudian dibuka oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sambil membaca surat surat ini. Kul a'udzu birabbil falaq. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang ya mengingkari hadis ini yang menyatakan tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Kita bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disihir kecuali sekali ini. Tentunya Allah punya hikmah tatkala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir. Di antaranya hikmahnya diturunkanlah surat ini. Surat apa namanya? Pelindung, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyatakan tidak mungkin hadis ini sahih. Kalau Nabi tersihir bagaimana Nabi nanti bisa keliru dalam menyampaikan wahyu. Kita katakan bahwasanya sihir yang ditimpa atau dialami oleh Nabi bukanlah sihir yang ber, berkaitan dengan perihal pemberian penyampaian wahyu. Nabi menyampaikan wahyu sebagaimana biasa, akan tapi sihir yang seakan-akan Nabi sedang sakit. Sehingga disebutkan dalam hadis, seakan-akan dia mendatangi istrinya, ternyata dia tidak mendatangi istrinya. Tidak lebih daripada itu dan sebelumnya sudah ada nabi yang pernah disihir. Nabi yang pernah tersihir adalah Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, "Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a." Faujasa fi nafsihi khifatan Musa. Allah menceritakan tatkala terjadi duel antara Nabi Musa dengan para penyihirnya Firaun yang jumlahnya banyak. Kemudian mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, mereka melemparkan tali-tali mereka, maka berubahlah menjadi ular yang banyak kata Allah, "Wa ja'u bi sihrin 'azim." mereka mendatangkan sihir yang sangat hebat. Sampai akhirnya akhirnya apa? Membuat Nabi Musa takut. Kenapa Nabi Musa takut? Kata Allah yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa ya tersihir. Sehingga dia melihat seakan-akan ular-ular tersebut bergerak, padahal tidak ada ular di situ. Hanya tongkat-tongkat saja dan tali-tali. Akan tapi mata Nabi Musa melihat ular ular tersebut bergerak Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Sampai Nabi Musa pun ketakutan. Berarti dia terpengaruh dengan sihir. Ini sihir seperti ini. Artinya mungkin saja ada nabi yang tersihir dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada hikmah yang Allah inginkan. Namun bukan berarti setiap nabi pasti tersihir, tidak. Dan nabi tidak disihir kecuali cuma sekali itu. Ya, karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Tetapi sihir tersebut tidak mempengaruhi periwayatan periwayatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Nabi tidak mungkin keliru tatkala menyampaikan Al-Qur'an. Dari situ kita menyatakan bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi tersihir hadisnya sahih. Tidak usah tidak usah kita ingkari. Adapun penolakan sebagian orang dengan alasan-alasan yang tidak benar maka tidak perlu kita dengarkan hadisnya sahih dan Nabi tersihir akan tapi sihir tersebut tidak berkaitan dengan penyampaian wahyu hanya berkaitan seakan-akan Nabi sakit dia mendatangi istrinya ternyata dia tidak mendatangi istrinya dan ada hikmahnya yaitu turun, turun surat Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbil falak. Katakanlah, a'udhu birabbil falak. Aku berlindung kepada Rabbil falak. Kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-falak, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ahli tafsir. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang kuat, Al-falak sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, al falak artinya subuh sebagaimana firman Allah, falikul isbah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang membuka subuh. Jadi al falak artinya subuh. Demi Tuhan yang menguasai subuh. Pendapat yang lain menyatakan al falak artinya al-khalq, makhluk. al falak artinya al-khalq. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya al falak, ismun min asma'i jahannam adalah nama dari nama-nama neraka jahannam. Ada yang mengatakan al-falak wadin fi jahannam adalah lembah yang ada di neraka jahannam. Ada yang mengatakan jubbun fi jahannam. Al-falak artinya sumur yang ada di neraka jahannam. Ada yang mengatakan baitun fi jahannam. Al-falak adalah rumah yang ada di neraka jahannam. Yang kalau rumah tersebut terbuka, maka akan mengeluarkan ya panas yang sangat panas sehingga menjadikan ahlun nar penduduk neraka jahanam berteriak kesakitan. Disebut dengan al-falak. Akan Nabi Allah alam bisawab ya, sebagaimana eh, tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran lebih kuat, maka Al-Falak artinya subuh. Kul a'udhu birabbil falak. Demi, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. mi syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma di sini, ya, adalah ma al-mausulah. Min syarri ma khalaq min syarri ladzi khalaq. Dari keburukan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Kita berlindung dari segala bentuk keburukan. Dan banyak sekali keburukan yang bisa kita temukan di dunia ini. Bahkan keburukan bisa timbul dari orang-orang terdekat. Oleh karenanya ma di sini adalah ma mausulah dan dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Dari keburukan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada ada benda-benda yang terdekat dengan kita, orang-orang terdekat dengan kita punya keburukan. Bahkan istri kita terkadang punya keburukan. Kita berlindung dari keburukannya. Di samping dia punya kebaikan yang banyak, ada keburukannya. Demikian juga anak-anak terkadang mendatangkan keburukan. Di samping dia mendatangkan banyak kebaikan, terkadang bisa mendatangkan keburukan. Kita berlindung dari keburukan-keburukan. Apalagi keburukan-keburukan benda-benda yang buruk, benda-benda yang yang jahat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab." Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ghasiqin idza waqab banyak tafsirannya dan di antara tafsirannya adalah malam tatkala telah gelap gulita. Dan memang di malam hari banyak orang-orang melakukan kejahatan hingga saat ini. Biasanya para penjahat melakukan kejahatan di malam hari ini kebiasaan. Karena di malam hari waktunya orang-orang istirahat Bagaimanapun berusaha orang untuk bekerja di malam hari, namun fitrah manusia ingin beristirahat di malam hari. Siang adalah tempat bekerja, malam tempat istirahat. Ada sebagian orang yang membalikan perkara, siang waktunya tidur namun malam dibuat bekerja. Akan tapi tidak kurang normal. Tidak sebagaimana kondisi yang normal yaitu seorang bekerja di siang hari dan malam istirahat. Oleh karenanya kebanyakan manusia masih beristirahat di malam hari dan siangnya mereka beraktivitas. Oleh karenanya banyak penjahat yang melakukan aktivitas mereka di malam hari. Kemudian juga binatang buas sering keluar di malam hari. Oleh karenanya uh, berlindung dari kejelekan malam tatkala telah gelap gulita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. an artinya sawahir, jamak dari sahirah. Dari tiupan-tiupan tukang tiup para wanita penyihir. Fil 'uqad yang meniupkan pada buhul-buhul. Jadi itu namanya nafas. Kalau disertai dengan air liur dengan rik namanya tafal. Adapun peniupan namanya nafas. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tata cara wanita-wanita penyihir tatkala melakukan sihir. Mereka membuat buhul-buhul kemudian mereka meniupkan mantra-mantra mereka. Dari sini sebagian ulama atau sebagian salaf melarang merukyah dengan meniup mereka mengatakan karena Allah mencela ya rukiahnya, rukiah syiriknya para penyihir. Para penyihir melakukan rukiah, rukiah syirkiah. ya, yang syirik dengan mantra-mantra dengan cara meniup-niupkannya. Sehingga para sebagian salah mengatakan tidak pantas kita merukiah dengan meniup-niup. Akan tapi dibantah ya oleh al al al Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya beliau menyatakan ada khilaf akan tapi yang menjadi menjadi faisal yang menjadi uh, wasitnya kebenarannya adalah hadis Nabi saw dan diriwayatkan bahwasanya Nabi meniup diriwayatkan bahwasanya Nabi meriup meniup tatkala meruqyah oleh karenanya tatkala orang meruqyah baca Al-Qur'an baca surat Al-Fatihah baca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas qul huwallahu maka dia boleh tiupkan dia boleh meniup setelah membaca uh, surat tersebut kenapa disebutkan wanita-wanita penyihir Sampai sebagian ulama menyatakan sihir wanita nenek sihir lebih jago daripada kakek sihir. Kenapa wanita kalau sudah sihir lebih hebat daripada lelaki? Karena ke keburukan jiwa yang ada dalam apa? Wanita penyihir tersebut. Dalam masalah sihir dia lebih hebat daripada lelaki. Ya. Kalau ada lelaki yang menyihir, sihir wanita lebih hebat sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang wanita-wanita penyihir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Setelah Allah menyebutkan sebelumnya, min syarri ma khalaq. Dari keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ya, makhluk Allah yang mendatangkan kejahatan adalah orang yang hasad. Adalah orang yang hasad. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutannya dalam surat ini. Min syarri hasidin, dari keburukan orang yang sedang hasad. Karena hasad ini membawa malapetaka. Orang kalau sudah hasad, banyak perkara yang biasa dilakukan. Oleh karenanya, dosa yang pertama kali dilakukan di langit adalah karena hasad. Tatkala iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, maka dia pun hasad, dia tidak mau. Dia mengatakan ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Allah lebih hebat daripada dia. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Karena hasadnya iblis, maka dia tidak mau sujud, sujud kepada Adam. Tatkala Allah memfonis iblis masuk dalam neraka jahanam, dia mengatakan tidak mengapa. Yang penting saya tidak mau sujud kepada siapa? Adam. Kemudian karena hasadnya, dia ingin seluruh keturunan anak Adam masuk dalam neraka juga. Dia tidak berpikir, ya sudah supaya saya keluar dari neraka. Tidak. Namun dia karena hasad dia ingin seluruh anak Adam ikut serta sama dia dalam neraka jahanam. Bukannya dia pingin baik seperti Adam, tidak. Pingin selamat seperti Adam di surga. Tapi dia ingin seluruh anak Adam ikut serta bersama dia dalam dalam keburukan. Itu disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang dilakukan oleh iblis. Dia bersumpah, La aguyannahum ajma'in. Saya akan menyesatkan sungguh-sungguh, akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruh anak Adam tanpa terkecuali baik antum-antum yang sedang hadir semuanya ini semua aja targetnya iblis. Termasuk saya yang berbicara. Semuanya ditargetkan oleh apa? Iblis. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang selamat. Illa kami humul mukhlasin, kata iblis, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Itu yang selamat dari godaanku. Adapun yang tidak ikhlas tidak akan selamat. Banyak terlalu banyak jalan yang akan dibentangkan oleh iblis membuat manusia terjerumus. Kenapa? Gara-gara hasad. Demikian juga dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi juga karena hasad. Habil dan siapa? Qabil. Satunya hasad kepada yang lainnya. Fatakubbila min ahadihima walam min minal akhar. Qala la aqtulannak. Tatkala mereka memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata korbannya Habil diterima, korbannya Qabil tidak diterima. Maka dia pun hasad. Dia mengatakan qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Hasad ini membuat banyak bencana. Orang nekat membunuh gara-gara hasad gara-gara dengki. Ya. Oleh karenanya Allah khususkan penyebutan hasad dalam ayat ini karena berbahaya. Berbahaya adanya orang yang hasad dan tidak ada yang selamat dari hasad. Siapapun ya bisa dihasati. Ya. Dokter bisa dihasati, ustadz juga ada yang hasad. Ya. Tukang becak saja ada yang hasad di antara mereka di antara tukang becak. <laughs> Masing-masing punya teman-teman yang akan menghasati dia tatkala dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ada yang yang hasad. Oleh karena saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, kalau antum diberi kenikmatan, memang Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika Adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Akan tapi sebutlah di hadapan orang yang amanah. Orang yang antum tahu dia mencintai antum. Bukan antum ceritakan kemana-mana pamer-pamer. Oh saya baru beli ini, oh saya baru punya ini. Akan ada orang yang hasad. Akan ada orang yang hasad. Tidak semua kenikmatan yang kita miliki kita pamerkan kepada banyak orang. Tetapi kita ucapkan dengan dengan bentuk umum kita mengatakan alhamdulillah Allah senantiasa berikan anugerah kepadaku. Kalau orang yang bertanya anugerah apa? Ada apa dengan kau? Berapa uangmu? Kalau kita jelaskan bahaya. Orang bisa hasad. Kamu punya mobil berapa? Mobil saya lima. Kamu saya baru punya sepeda. Dia akan hasad kepada kita. Oleh karenanya tidak semua orang kita ceritakan kebaikan atau anugerah atau rezeki yang kita dapatkan kecuali orang-orang yang menurut kita amanah maka boleh kita ceritakan. Karena hasad ini sangat berbahaya. Dan orang yang hasad adalah orang yang sangat menderita. Sangat menderita. Dia tidak akan lepas terlepas dari penderitaannya kecuali orang yang dia hasati tersebut celaka baru dia baru dia men, baru dia tentram, baru dia bahagia. Selama orang tersebut dijaga oleh Allah, terus diberikan kenikmatan. Semakin bertambah-tambah kenikmatannya, dia semakin tersiksa dan tersiksa. Semakin tersiksa dan tersiksa. Demikianlah orang yang hasad. Ikhwani fillah azanillahu kita lanjutkan surat yang terakhir surat An-Nas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kul a'udzu birabbin nas Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara kesembahan manusia. Subhanallah bersumpah dengan tiga. Pertama Rabbin Nas. Pencipta dan pemelihara manusia. Yang kedua malikin nas, rajanya manusia. Penguasa manusia. Yang ketiga ilahin nas, sesembahannya manusia. Berlindung dengan tiga sifat Allah. Ada apa? Ada apa gerangan? Ternyata berlindung dari syaitan. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Syaitan yang sangat berbahaya. Ya. Yang senantiasa, ya, sebagaimana tadi kita jelaskan, ya, sumpah iblis untuk menyesatkan seluruh manusia. Di antara anak buah iblis adalah syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan itu sampai ke dalam dada manusia. Membisik-bisikan. Mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana yajri min bani Adam majrad Sungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Tatkala Nabi SAW iktikaf, datanglah Sofiyah radhiyallahu taala anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dan ini boleh seorang suami kalau sedang iktikaf kemudian istrinya kunjungi ada sesuatu keperluan entah mengantar makanan entah sesuatu maka boleh dia mendatangi suaminya di masjid. Kemudian karena sudah malam maka Nabi alaihi wasallam keluar mengantar Sofia ke rumahnya. Dan ini juga dalil kata para ulama boleh kalau seorang keluar dari masjid meskipun iktikaf karena kebutuhan mendesak selama tidak lama. Seperti Nabi keluar mengantarkan Sofia ke rumahnya. Rumah Sofia tidak jauh, tapi Nabi keluar dari masjid. Paham? Nabi keluar dari masjid dan etikafnya tidak batal. Oleh karenanya boleh seorang misalnya etikaf di Masjid Nabawi kemudian ingin makan, dia keluar cari makan. Tapi setelah selesai hajatnya segera kembali. Bukan ngobrol-ngobrol jagongan di luar masjid, ya ini tidak boleh. Tapi segera selesai hajatnya kembali. Nabi SAW keluar membawa istrinya ingin diantar ke rumah. Tiba-tiba ada dua orang sahabat berjalan. Tatkala berjalan mendekati Nabi dan Sofia, mereka berjalan dengan cepat. Maka tiba-tiba ada perubahan. Kenapa jalannya lebih cepat? Kata Nabi, ala rislikuma. Berhenti, berhenti. Mereka mengatakan, subhanallah. Mereka berhenti, mereka mengatakan, Rasulullah kami tidak jalan cepat karena tidak ada, kami tidak suudon. Seakan-akan mereka mengatakan demikian. Kata Nabi SAW, Inna syaitana yajri min bani Adam majradam. Kalian sekarang tidak suudon kepada kami. Ini hadhi Sofia. Inna Sofia, kata Nabi, ini istriku. Ini Sofia istriku. Kami keluar malam-malam berdua, ini bukan siapa-siapa. Ini istri saya Sofia. Kata mereka, subhanallah. Ya Rasulullah, kami tidak menuduh apa-apa. Kata Nabi, inna syaitana yajri min bani ada majradam. Sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya khawatir syaitan akan melemparkan dalam hati kedua hati kalian berdua sesuatu. Dalam riwayat syarran. Aku khawatir syaitan melemparkan yang memasukkan keburukan dalam dada-dada kalian. Artinya apa? Sekarang mereka berdua tidak seudon. Tetapi mungkin setelah lewat berapa lama mereka, ih itu siapa Nabi dengan siapa? Maka akan timbul apa? Suudon. Dan begitu kerjaannya setan. Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan, Inna hasofiyah. Ini istriku untuk menghilangkan suudzon yang bakalan dilemparkan oleh setan. Dari sini kata para ulama dalil, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang bakalan bisa menimbulkan orang berprasangka buruk, maka hendaknya kita jelaskan agar saudara-saudara kita tidak terjerumus dalam dosa berprasangka buruk kepada kita. Jangan kita bilang cuek, mereka mau ngomong apa terserah. Jangan begitu. Sehingga kita menjadikan saudara-saudara kita terjerumus dalam apa? Suudzon dalam dosa. Oleh karenanya kalau kita mampu untuk menjelaskan bahwasanya kita tidak demikian, bukan yang sebagaimana Anda maksud, maka ini lebih baik agar hati-hati saudara-saudara kita lebih lebih selamat. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Innaha Sofia, ini istriku Sofia." Maka jangan bersuudzon karena setan akan melemparkan suudzon kepada kalian di lain waktu. Kenapa setan mendikte dan membisikkan dalam dada manusia? Dan setan sering sekali mendikte, terutama dalam masalah suudzon, sering sekali. Dan terjadi banyak pertikaian, perceraian, banyak sekali gara-gara apa? Salah sangka buruk sangka, suami buruk sangka kepada istri, istri buruk sangka kepada suami. Yang berperan siapa? Syaitan. Dia yang mendikte, dia bilang suamimu ke sana karena begini, begini, begini. Padahal tatkala seorang sebelum suudzon, sebenarnya banyak sekali kemungkinan, ada seratus kemungkinan. Namun syaitan mendikte dia untuk memilih kemungkinan yang buruk. Suamimu tidak ke sana kecuali ada maunya. Suamimu ke sana kecuali ada istri barunya. <laughs> Kecuali suamimu ke sana kecuali apa? Karena ingin apa punya simpanan macam-macam. Padahal suaminya mau ikut pengajian, namun setan mendikte dan itu memang tugas setan. Makanya Nabi Sallallahu SAW, fa inna dhanna akdabul hadith. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, persangkaan merupakan perkataan yang paling dusta. di yuwaswisu sufi sudurin nas. Yang bisik-bisikan dalam dada manusia. Dan kita tidak sadar, ternyata dibisik oleh setan. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan minal jinnati wan nas dari kalangan jin dan manusia kembali kepada pembisik-pembisik. Bahwasanya yang bisik-bisik itu ada jin ada manusia. Kalau manusia bicara langsung setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan-syaitan, jin dan manusia. Saling membisik-bisikan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Dan setan perkataannya indah. Baik setan jin maupun setan manusia akan datang membisiki kita. Ngomong. Adapun setan jin tidak kita sadari langsung masuk dalam dada kita. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ya tidak ada seorang pun kecuali Allah jadikan korin bagi dia dari jin yang akan membisik-bisikan keburukan kepada dia. Ada jin yang menyertai yang bisik-bisikan keburukan pada hati manusia. Ini tafsiran pertama bahwasanya minal jinnati wan nas dari kalangan jin dan manusia adalah pembisik-pembisik tersebut, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan maupun dari kalangan manusia. Tafsiran yang kedua mengatakan minal jinnati natiwan nas adalah tafsiran dari kalimat nas fi sudurin nas pada yang membisik-bisikan pada dada-dada manusia artinya secara umum baik manusia yang artinya jin dan manusia. Kan disebutkan manusia di sini adalah mimbab taglib ya. Taglib yaitu jin juga dibisik-bisikin. Jadi jin, ada jin yang baik, datang jin setan, bisik-bisikin kepada jin yang baik untuk menjadi jin yang buruk. Demikian juga sebagaimana manusia dibisik-bisiki oleh jin, jin juga dibisik-bisiki oleh setan, dibisik-bisiki oleh jin. Karena kita tahu jin ada yang baik dan jin ada yang buruk. Jin yang baik diganggu oleh jin yang yang buruk. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, ini adalah uh, akhir dari tafsir juz amma yang telah kita mulai sejak sebulan lebih eh, dan alhamdulillah kita selesai pada malam hari ini insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan kitab yang lain ya saya masih berpikir apakah buku Arba'in Nawawi ya karangan Imam Nawawi hadis 42 hadis atau kasirah Nabi ya kita mulai dari awal sehingga hingga akhir insyaallah nanti kita lihat besok dan besok tetap akan ada pengajian dengan buku yang baru demikian saja apa yang bisa saya sampaikan kalau ada yang bertanya saya persilahkan Pertanyaan apakah boleh kita membadalkan umroh? Apakah yang kita badalkan orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Ya. E, perkara menghajikan orang lain atau mengumrohkan orang lain adalah perkara ijma. Ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um beliau menyatakan bahwasanya seorang yalhakul mayyit salasah Ada tiga perkara yang bisa ikut kepada mayat, bermanfaat bagi mayit. Beliau mengatakan tiga perkara tersebut. Yang pertama adalah doa, mendoakan mayat Ini bermanfaat bagi mayat, Yang kedua adalah sodakah.